Namun demikian kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang ada di tengah-tengah kita dari kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu selalu apa? selalu mutakarrira berulang-ulang terulang terulang dan terulang kembali seseorang dari muslimin bahkan dari awamnya mereka pun telah memahami hal-hal yang penting muslimin yang tidak pernah belajar pun memahaminya. Namun itulah keadaan manusia butuh untuk diulang-ulang memang. Sebagaimana keadaan yang umum orang jahil pun tahu, orang yang jahat pun tahu bahwa hidup itu cuma sebentar. Nanti kemudian akan ditutup dengan kematian setelah mati nanti pun ada kehidupan yang berikutnya. Kemudian masing-masing manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas amal perbuatannya. Orang jahat pun tahu. Ngerti. Meyakini. Namun itulah keadaan manusia butuh untuk diulang-ulang. Termasuk yang semisal dengan ini adalah perjalanan dakwah sunnah kitabullah dan sunnah semenjak kita tidak pernah terdengar namanya ratusan tahun yang lalu <clears throat> dakwah ini telah berjalan sebelum ayah dan kakek-kakek kita dilahirkan jauh sebelumnya. Nama Allah Subhanahu wa taala telah disebut. Sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam telah dipegangi oleh orang yang hidup di saat itu. Ummatan, satu umat yang mereka kurun masa kehidupannya jauh lebih baik dibanding kehidupan yang setelahnya. Kekuatan iman dan amal mereka jauh melebihi amal dan iman yang ada pada diri kita semuanya saat ini. Rahmatullah alaihim ajmain. Dalam perjalanannya mereka telah merasakan dan mendapatkan. Mereka telah menemui berbagai aral rintangan di hadapannya. Dari yang sifatnya ringan sampai yang berat sekalipun. Dari sifatnya tidak berakibat sedikit pun keburukan bagi mereka ataupun kematian itu sebagai gantinya. Mereka telah merasakannya. Mereka telah menemuinya. Oleh karena ya ahibati fil Allah iyakum, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita rasakan saat ini, segala macam dari ujian, musibah, kekurangan, ya dari berbagai sudutnya rasa sakit dan bermacam-macamnya itu bukan barang baru ya. bukan sesuatu yang baru bukan hanya kamu yang pernah merasakannya bukan hanya kita bahkan mungkin kita pun yang paling ringan kita yang paling ringan ujiannya. Barakallahu fiikum. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam beliau telah menjelaskan hadis yang antum juga telah hafal. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling keras rintangannya, ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang setingkat dan setingkat lagi yang di bawahnya setiap kali keimanan seorang hamba bertambah ketakwaan mereka meningkat maka bertambah pula ujian rintangan kepayahan yang ia pun akan menghadapi barakallahu fiikum wa hakadha da'wah demikianlah dakwah secara keumuman kita jadi menyebutkan tentang per individu. Barakallahu fikum. Dan ini juga akan dirasakan secara keumuman sebagaimana individu-individu mereka pun mendapatkannya. Sesuatu yang dipikul oleh oleh masing-masing orangnya ataupun yang dipikul oleh mereka secara bersama-sama. Ada yang ringan, ada yang berat. Barakallahu fiikum. Ahibati fil azani Allah wa iyyakum wa mimma dan diantara yang kita dapatkan dan ini seperti yang tadi di awal saya sampaikan pun telah kita mengetahui bersama namun kita hanya mengingatkan saja Barakallahu fiikum Tasirud dawah dawah ini berjalan Barakallahu fiikum lebih kurang 1400 tahun sekian puluh ya 1400 lebih sekian puluh tahun barakallahu fikum berganti-ganti orangnya ya setiap kali hilang generasi yang sebelumnya Allah akan gantikan generasi yang setelahnya setiap hilang satu pembawa sunnah maka Allah Jalla wa'ala akan pilih pembawa sunnah lainnya dan itu tidak akan pernah berhenti setiap kali orang yang membawa sunnah itu mengundurkan dirinya tidak mampu dia diangkat tangan lalu diangkat kakinya pergi maka Allah subhanahu wa ta'ala pilih orang lain yang lebih kuat imannya, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi muslimin. Akan selalu demikian. Barakallahu fiikum. Sehingga orang yang membawa sunnah tersebut entah itu hilang karena sebab Allah Jalla wa ala memilihnya mengambil jiwanya farahmatullah alaih ataupun orang itu meninggalkan sunnah karena dia tidak bersabar di atasnya barakallahu fiikum ahibatuna fil azan ya Allah wa iyakum diterangkan oleh asy Al-Albani rahmatullah alaih satu kalimat yang singkat namun bermanfaat sekali Kata beliau rahmatullah alaih, nahnu kasil sel, uh, nahnu kasil hafa. Kita ini bagaikan kura-kura. Kita ini bagaikan kura-kura. Namsi ala pari. kemudian kita berjalan di atas suatu jalan. Barakallahu fiikum. Maka ibrahnya itu bukanlah ujung dari jalan yang sedang ditempuh. Barakallahu fiikum. Jadi ibrahnya, hitungannya itu bukan kita berhasil mencapai tujuannya tadi. Ya, tujuan jalan tadi. Barakallahu fiikum. Sehingga apa yang kita cita-citakan akan sampai ke sana, bukan itu tujuannya. Namun tujuannya bagaimana kita mati masih di atas jalan tersebut. Barakallahu fiikum. Bagaimana kita ini meninggal dunia, meninggalkan dunia ini tetap di atas jalan tersebut. Bukan berhasil sampai atau tidak. Kenapa? Barakallahu fiikum. Ini penjelasan. Karena untuk sampai ke sana itu hanya orang-orang pilihan yang bisa mencapai cita-citanya. Namun kematian di atas jalan itu siapapun bisa melakukannya. Kenapa? Karena itu ikhtiari, pilihan. Barakallahu fiikum. Itu adalah perkara yang engkau bisa memilihnya. As-sabil, ya as-sabil ar-rasyad, jalan yang barakallahu fikum dipenuhi dengan petunjuknya Allah Jalla wa ala. <clears throat> Ahibatuna fillah azani Allah ayakum. Maka perjalanan tadi ya terus akan kita saksikan orang itu datang silih berganti. Iya kan? Orang yang 10 tahun kita melihat bersama kita sekarang sudah tidak ada lagi ya orang yang sempat menjadi orang yang terbaik di tengah-tengah kita ya dalam beberapa waktu beberapa bulan sampai kita pun geleng-geleng kepala kenapa karena takjub dengan orang tersebut hilang lagi dan terus demikian dan di antara mereka ada orang yang tidak membuat kamu takjub yang membuat takjub itu sepertinya nggak ada. Barakallahu fiikum. Apa ya? Cerdas enggak? Hafalan banyak juga tidak. Uangnya banyak juga tidak. Kuat juga tidak. Mau dicari-cari kelebihannya apa? Barakallahu fiikum. Ternyata dia orang yang terbaik di antara kita. Wahwa Akuan nas, orang yang paling kuat di antara kita. Ketika di antara kita sempat sesaat hilang dari peredaran, dari orbitnya. Barakallahu fiikum. Orang ini selalu istiqomah di atasnya. Barakallahu fiikum. Nah. Iktisad fi sunnah. Sederhana dalam sunnah, biasa-biasa saja. Ya, tidak cerdas itu tidak bukan orang cerdas gagah juga enggak, hartanya banyak juga tidak. Dia diunggulkan di tengah manusia enggak juga. Barakallahu itu. Tapi dia ternyata orang yang paling kuat. Bagaimana itu? Ketika ia bersabar di atas sunnah, di saat orang-orang ini sempat merasakan atau bahkan sebagainya tidak lagi di atas sunnah. Asbir di atas jalan tersebut. Barakallahu fiikum. Ya, dengan mungkin harta yang kurang, tidak seperti orang lain yang memiliki harta yang cukup, ya, serba kurang. Memang tampak darinya sepertinya orang yang susah. Tapi luar biasa Allah Azza wa Jalla berikan padanya istiqamatan, istiqamah. Barakallahu fiikum. Nah, Ahibatuna fillah azani Allah yakum. Perjalanan itu masih akan terus berjalan. Ya. Dan Islam demikian pula sunnah itu bukanlah membanggakan banyaknya orang yang mengikuti banyak orang mengikuti itu bukan kebanggaan secara mutlak Barakallahu fiikum. Wah, pengikutnya banyak. Banyak orangnya dan seterusnya. Bukan. Nah, Kalau seandainya banyak-banyakan orang, ya, ini adalah kebaikan seandainya, maka tentu salafus saleh adalah orang yang pertama kali melakukannya. Barakallahu fiikum. Orang yang pertama kali melakukannya. Seandainya itu adalah kebaikan yang terbaik. Namun kenyataannya itu sifatnya nisbi. Bisa jadi baik, bisa jadi enggak. Barakallahu fiikum. Itu sifatnya nisbi, bisa jadi baik, bisa jadi tidak. Barakallahu fiikum. Nah, menjadi baik ketika mereka tegar di atas sunnah dan menjadi buruk kalau ternyata itu hanya kosongan belaka. La faedah fi, tidak ada faedahnya. Barakallahu fiikum. Ahibatuna fillah azanya Allah wa iyyakum, maka kita pun akan melihat dan mendengar si fulan tidak lagi bersama kita. Si fulan tidak lagi bersama kita. Akan terus kita mendengarnya dan yang paling mengkhawatirkan adalah jika sampai muncul satu ucapan saya tidak lagi bersama mereka. Barakallahu fiikum. Ketika orang-orang menyebut namamu, si fulan, si kamu ini sudah tidak lagi bersamanya. Bersama ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang paling dikhawatirkan. Nah, Dan ini bukan sesuatu yang jauh, ahibati fillah. Namun sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan sangat mungkin terjadi. Di pagi hari engkau di atas sunnah. Kemudian sore harinya bukan lagi seorang sunni salafi. Atau sebaliknya sore hari engkau sebagai seorang sunni salafi. Pagi harinya bukan lagi sebagai seorang sunni salafi karena apa sebabnya? Barakallahu fiikum. Karena sedikit dari harta dunia. Entah itu karena kedudukan, karena status sosial, karena gengsi, karena uang, karena perempuan, ataupun yang semisalnya dari bagian-bagian dunia Barakallahu fiikum. Sehingga tidak jarang engkau mendengar seseorang bertaubat terang-terangan di hadapan manusia di pagi harinya esok sudah berubah lagi. Barakallahu fiikum. Belum satu kali 24 jam sudah bubar. Sepertinya dia kemarin sungguh-sungguh mengucapkan taubatnya, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan ini, atas kesalahan itu. Dalam masalah dakwah, dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip, dia terangkan di hadapan manusia dia, di hadapan ahlu sunnah wal jamaah. Yang kemudian ahlu sunnah berbahagia dengannya, senang karenanya. Barakallahu fikum. Dalam hitungan sehari, dua hari ternyata itu palsu barakallahu fikum palsu bukan hakikatnya dia yang kemudian ia pun bertaubat dari taubatnya paham ya dia sudah bertaubat bertaubat dari taubatnya rujuk taubat saya itu salah dia menyalahkan taubatnya barakallahu fikum Nah, ahibatuna fillah ya Allah iyakum. Bukankah ini bukan satu dua kali terjadi? Orang-orang yang kita dapatkan demikian. Wala haula wala quwata illa billah. Ini sangat mengerikan ahibati fillah. Taib. Yang dahulu dia mengatakan api itu panas. Kemudian entah karena sebab apa dia katakan api itu dingin ya api itu dingin Taib. yang sebelumnya dia katakan es itu dingin lalu entah karena sebab apa dia katakan es itu panas kena syubhat apa orang ini barakallahu fiikum nah sesuatu yang sebenarnya seakan-akan nggak logis lagi sudah di luar nalar kok bisa gitu loh Baik. Ini perumpamaan yang sebelumnya dia pejuang sunnah, pejuang sunnah dan mengatakan itu adalah bid'ah. Ini sunnah, itu adalah bid'ah. Berganti hari kok bisa terbalik. Dia mengatakan ini bid'ah itu yang sunnah. Iya kan? Sesuatu yang gamblang yang kita lihat dari jauh pun terlihat. Ada apa? Ini kena syubhat apa? Barakallahu fikum. Hai Yang itu sepertinya sudah nggak ada orang ragu dari kalangan ahli sunnah kalau itu adalah bid'ah. Tapi kenapa tiba-tiba dikatakan itu sunnah? Barakallahu fikum. Nah, kena syubhat apa? Ternyata dicari-cari di sana kena syubhat. Ya, kena syubhat. Barakallahu fiikum. Jadi itu dikatakan sunnah itu bukan hakikatnya sunnah, tapi ya harus kita katakan sunnah. Kenapa? Karena kita terpaksa mengatakannya sunnah. Barakallahu fiikum. Kok bisa? Aina, eh, api itu yang seharusnya dikatakan panas dan sudah semuanya sepakat itu panas. Kenapa tiba-tiba dia katakan dingin? Kenapa? Nah, api ini dingin. Loh, enggak panas. Coba pegang aja. Memang hakikatnya panas. Tapi kita katakan dingin karena terpaksa. Loh. Barakallahu fiikum. Yang namanya api, meskipun kamu dipaksa, tetap aja apa? Panas. Enggak bisa berubah menjadi dingin. Bid'ah tetap bid'ah, enggak pernah berubah. Seandainya itu berubah, itu sudah berubah sejak zaman dahulu kala Barakallahu fikum. Tapi mengapa engkau ubah saat ini? Yang selama 1400 tahun belum pernah ada yang mengubahnya. Ada apa? Ceritanya bagaimana ini? Barakallahu fikum. Nah, yang kita dapatkan sejak 1400 tahun yang lalu bahwa ini adalah sunnah. Kenapa berubah menjadi bid'ah? Kenapa? Barakallahu fikum. Ya, sejak kapan Siapa yang memulai mengucapkannya? huwa anta. Ternyata itu kamu yang memulai. Ada apa? Barakallahu fiikum. Nah, ahibatuna fillah zanillahu iyyakum. Kalau itu yang mengucapkan adalah orang yang memang dari awal dikenal sebagai pembela bid'ah, fa hadza maka ini kita tidak merasa heran. Ya memang begitu. Nah, yang membuat kita heran, yang membuat kita bersedih hati, karena yang mengucapkan adalah orang yang mengatasnamakan ahlu sunnah, wahwa yudhahiru sunnah, dan dia menampakkan sunnahnya. Ya, barakallahu fikum. Dan min qablu kana salihin, dan sebelumnya ia termasuk orang yang salihin Nah, fima ra'aina sesuai apa yang kita lihat. Wala nuzaki 'alallahi ahada. Ada apa? Barakallahu fiikum. Nah, maka jawabannya adalah karena bi'aradin minad dunia. Itu, nggak ada yang lain. Karena sedikit dari bagian dunia. Barakallahu fiikum. Apa itu dunianya? Macam-macam. Dunia itu macam-macam. Yang jelas bukan karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena al-haq, bukan karena asidku kejujuran, bukan bukan karena ikhlas, sama sekali tidak. Barakallahu fiikum. Wa yuzayyinu kemudian dia hiasi kejelekan tadi seakan-akan itu adalah kebaikan zuhrufal qaul ghurura Ya ucapan-ucapan yang diindah-indahkan ini karena jadi prosesnya waktu itu kejadiannya ini eh, sehingga nggak apa-apa. Barakallahu fiikum. Menanggap hal yang itu sebenarnya buruk lalu dia cari-cari sesuatu yang bisa menghiasinya sehingga bisa dikatakan kebaikan. Barakallahu fiikum. Nah, maka kita pun sudah melihat 10 tahun yang lalu Ya, dan pendahulu kita juga sudah melihat 20 tahun sebelumnya. Pendahulu tahu, pendahulu kita juga sebelumnya sudah melihat 30 tahun sebelumnya. Terus sampai ratusan dan ribuan tahun yang sebelumnya sudah terlihat kejadian yang sama semisal pernah terjadi. Dulu si fulan, si fulan, si fulan. kita melihat ini gini gini gini. Ini bukan barang baru. Ya, sebelumnya pernah orang juga seperti mereka, lebih buruk dari mereka Nah, barakallahu fikum dan seterusnya. Ahibatuna fil azan azani Allah iyakum. Namun yang demikian secara tabiinya kita memang membuat kita sedih. Ya, memang membuat kita sedih setiap ada orang barakallahu fikum menghilang dari sunnah apapun sebabnya itu membuat kita sedih. Ya. Kalau dia hilang dari sunnah karena memang sudah saatnya dia pisahkan sunnah dari kehidupannya karena meninggal dunia maka itu adalah pilihan Allah Azza wa Jalla Barakallahu fikum kita memuji Allah Subhanahu wa taala ini masalahnya ini meninggalkan sunnah karena pilihannya Barakallahu fikum dia sendiri yang memilih bukan karena dia meninggal dunia dia yang memilih ini sangat menyedihkan Barakallahu fikum Ya, tabiat kita sedih. Ya, namun demikian barakallahu fikum jangan membuat engkau bersedih hati secara syar'i. Ya, syar'an tidak perlu engkau bersedih hati, sudah itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan dinnya, agamanya karena sebab orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan dinnya karena orang-orang yang demikian modelnya nggak akan pernah ada cerita din ini terlantar karena orang seperti itu. Barakallahu fiikum. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. La takhafu wa la tahzanu. Barakallahu fiikum. Maka kita berjalan memsyi insyaallah azza wa jalla. Kita berjalan dan berjalan kita beramal, fadal dan beramal apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. Ya, kenapa? Karena hakikatnya kita sedang beramal. Adapun pilihan dan keputusan itu diserahkan kepada Allah Jalla wa ala. Barakallahu fiikum. Yang mampu kita lakukan apa? Lakukan. Yang bisa kamu lakukan apa sekarang? Barakallahu fiikum. Untuk dirimu, keluargamu, untuk muslimin. Ya. Untuk dakwah sunnah yang kamu bisa lakukan itu apa? Jika bisa kamu melakukan dengan tenagamu, lakukan dengan tenagamu. Jika kamu mampu melakukannya dengan hartamu, lakukan dengan hartamu. Jika kamu mampu lakukan dengan akal pikiranmu, lakukan itu dengan akal pikiranmu. Barakallahu fiikum. Wallah seandainya ini kamu kerjakan, maka imma antakun minas sadiqin, ya bisa jadi engkau digolongkan termasuk orang yang siddiqin bisa jadi engkau digolongkan termasuk asyuhada bisa jadi engkau digolongkan termasuk asalihin barakallahu fiikum nah adapun as mereka kerahkan ya akal dan pikirannya bil ilmi wa da'wah wa ma dan yang semisal dengan itu Adapun seorang dari kalangan syuhada ini mengerahkan semua tenaga yang bisa dia kerjakan. Adapun as mereka kerahkan dari harta yang mampu mereka kerahkan. Barakallahu fiikum. Dan itulah dakwah. Ya, itulah dakwah. Kamu lakukan yang bisa dilakukan. Al amal. Barakallahu fiikum. Apa dikira kemudian berhenti? Seandainya ada seribu orang, seribu orang Kemudian 999-nya ini tidak istiqamah di atas sunnah dan sisa hanya satu orang, maka Allah Azza wa Jalla akan menangkan din ini dengan sebab satu orang tersebut. Barakallahu fiikum. Yang 999 la yadurruhu syai'a, tidak akan memudaratkan sedikit pun. Barakallahu fiikum. Nah, Masya Allah. Seribu banding satu. Ternyata Allah menangkan yang satu orang. Hina. Barakallahu fiikum. Disebutkan dalam Barakallahu fiikum kitab Kasyubahat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaih. Ya, kata beliau sehingga ada bisa jadi seorang al-ami al-wahid, seorang ami satu orang ya seorang ami ami itu orang yang bukan orang pinter ya barakallahu fiikum minal muwahidin dari orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Gak bisa katakanlah gak bisa baca gak bisa nulis gak punya hafalan ya yang kuat dia hanya mengetahui keumuman dari Islam barakallahu fiikum orang yang biasa-biasa saja tapi dia mentauhidkan Allah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Barakallahu fiikum. Kata beliau, ya, Zulibu dia akan mampu mengalahkan alfan ya min ulama ulama'il musyrikin. Mampu mengalahkan seribu ulama'nya musyrikin. Musyrikin yang paling cerdas siapa? Yang paling intelek pendidikannya, pemahamannya, yang paling cerdas, yang paling kuat hafalannya, paling banyak dia memiliki hujah. Barakallahu fikum. Seribu orang. Jangan cuma satu. Seribu. Itu akan dikalahkan hujahnya oleh seorang yang wahid tadi meskipun dia ami. Barakallahu fikum. Awamnya dari muwahidin. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dia bawakan ayat wa inna junna wa inna jundana lahumul ghalibun dan sungguh tentara kami mereka adalah orang-orang yang menang. Ya, barakallahu fiikum. Sehingga tidak mudaratkan, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang khadalahum yang berbuat khudlan, yang mengkhianati mereka, melantarkan mereka dari kawan-kawannya, tidak menolong mereka. Barakallahu fiikum. Tidak memudaratkannya Walaman khalafahum tidak pula orang yang menyelisihinya dari luar, dari musuh-musuhnya. Hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala yaitu qiyamus hari kiamat. Dan mereka masih dalam keadaan tersebut, kondisi tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa bisa? Barakallahu fikum. Nah, karena mereka orang yang jujur karena mereka orang jujur sudah ya kita ini siapa barakallahu fikum kita belajar belajar kita beramal beramal kita berdakwah berdakwah sesuai dengan yang kita pelajari sesuai yang kita dapatkan Allah dan Rasulnya itu bilang apa pahit manis itu belakangan Barakallahu fiikum. Wah, tapi ini kalau gini nanti gitu dan seterusnya. Itu nanti. Sekarang kamu ucapkan sebagaimana diucapkan Allah dan Rasulnya dalam kitabullah dan sunnah. Barakallahu fiikum. Nah, bila hikmah wal mau'izatil hasanah dengan hikmah dan mau'izah yang baik, nasihat yang baik. Hakada. Demikian kita dapatkan dalam kitabullah dan sunnah. Barakallahu fiikum. Ya. Sehingga kita akan melihat melihat dan kita lihat dari orang-orang sebelum kita salafun saleh. Ya, dan ini perintah dari Allah Azza wa Jalla wa anibu ilaih. Nah, Barakallahu fikum. Kita lihat perjalanan dakwah mereka. Pahit manisnya mereka rasakan. Semuanya tetap membuat mereka tegar di atas sunnah Entah itu teruji dengan kurangnya harta atau teruji dengan banyaknya harta. Tetap mereka tegar di atasnya. Entah itu mereka teruji dengan kesusahan, kepayahan ataupun mereka teruji dengan kesenangan dan kebahagiaan. Tetap mereka tegar di atas sunnah. Kita ikuti langkah mereka Barakallahu fiikum. Ahibatuna fil azan ya Allah iyakum. Maka dengan mundurnya satu persatu Ustaz fulan ya mengundurkan diri dari ahlu sunnah. Ya, tapi masih menganggap diri ahlu sunnah. Ustaz fulan lagi ya mengundurkan diri dari ahlu sunnah. Barakallahu fiikum. Nah, satu persatu sudah tidak lagi bersama antum. Tidak lagi bersama kita yang sebelumnya dia membela ulama sunnah sekarang dia jatuhkan barakallahu fiikum nah yang sebelumnya yang mencaci maki ulama sunnah itu para mukhalifin orang-orang yang terang-terangan memang memusuhi ahlu sunnah sekarang yang mencaci maki ulama kita yang dulu dia sanjung teman-teman kita sendiri barakallahu fiikum nah, padahal dulu ini masya Allah bagaimana memposisikan ulama ahlu sunnah itu luar biasa termasuk pejuangnya, pahlawannya. Tapi sekarang berbalik, berganti pasukan, berganti kostum peperangan. Barakallahu fikum. Yang dahulunya dia angkat bendera sunnah bersama ulama ahli sunnah, sekarang sudah lain. Ya, bendera yang diangkat berbeda. Pasukan yang dia bergabung di dalamnya juga lain. Barakallahu fikum. Nah, maka jangan membuat kita goyah tetap kita berjalan insyaallah taala kita ikuti kibar ulama ulama kibar yang mereka membimbing manusia dengan hikmah dengan al-haq dengan ketegaran barakallahu fiikum nah, kita ikuti ya mereka bukan berdakwah bil hawa dengan hawa nafsu mereka bukan berdakwah dengan dunia walal jah bukan pula kedudukan tapi dengan kejujuran barakallahu fikum dengan beragam pengalaman yang mereka telah lalui dengan sekian keadaan dan kondisi yang mereka telah lewati kita ikuti ikuti mereka bila hak dengan al hak yang mereka bawa barakallahu fikum nah di antara mereka ya para ulama al-afadil di antara mereka asy Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizullah wa ra'a semoga Allah menjaganya. Naam wa yutil umrah dan memanjangkan umurnya di atas kebaikan ini. Ya. Di antara mereka Barakallahu fiikum Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ya, di antara mereka Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri. Di antara mereka Syekh Shalal Al-Fauzan ini Abdullah Al-Fauzan hafizahullah di antara mereka Syekh Saleh Al-Duhaidan Syekh Saleh al luhaidan di antara mereka Syekh Abdullah Ini Abdurrahim Al-Bukhari Barakallahu fikum di antara mereka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Naam hafidhahumullahu jami'an Taib Dan para ulama yang bersama mereka dan para ulama yang bersama mereka.